Kemudian kita masih membahas tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada masih dua hadis yang akan kita bahas. Hadis yang pertama Allah musannif rahimahullah berkata Imam Tirmizi Haddathana Nasr bin Ali qala haddathana Abdullah ibn Zubair Syekhun bahilun qadimun basriyun Qala haddathana thabit al-bunnani An Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu Beliau berkata Berkata Imam Tirmidhi Nasar bin Ali Bercerita kepada kami Abdullah bin Az-Zubair Syekh Bahili Qadimi Basri bercerita kepada kami Sabit Al-Bunani bercerita kepada kami dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Lama wajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qurabil mauti ma wajad. Qalat Fatimah wa karbah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la karba ala abiki ba'dal yaumi innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikin minhu ahada al-muwafatu yaumal qiyamah hadis ini juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah dan juga dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari jalur Thabit Al-Bunani hadis ini sahih e, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami sakaratul maut begitu pedih ya, begitu uh, sakit dan pemandangan tersebut dilihat oleh anak beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Maka Fatimah berkata, "Wa karbah wa karbah." Wa karbah adalah kalimat yang menunjukkan uh, kepedihan ya dan kesakitan. Mungkin kalau bahasa kita itu aduh ya. Ketika misalnya kita melihat seseorang yang uh, kena penyakit parah dan kemudian kita melihat, maka ada ungkapan kalimat yang menunjukkan uh, kita juga tersakiti ya. Kita juga tidak enak. Mungkin ungkapannya adalah aduh kasihannya pian. Mungkin seperti itu. Maka ketika beliau melihat ayah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat sakaratul maut ya mengalami kepedihan ya kesakitan maka Fatimah mengatakan wah karbah ya kasihan aduh dan seterusnya ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepedihan dan kesakitan Nah, setelah mendengar hal tersebut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ya kepada Fatimah. Kata Rasul, setelah hari ini tidak akan ada lagi rasa sakit yang diderita oleh ayahmu. Sungguh telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan dapat dihindari oleh siapapun. Maksudnya apa? Kemah, kematian. Setelah Rasulullah SAW Alaihi Wasallam ya meninggal dunia, maka tidak ada lagi kesakitan-kesakitan yang serupa yang beliau alami ketika saat sakaratul maut ya. Karena musibah terbagi dua ya. Ada musibah dari sisi dunia dan musibah dari sisi agama. Kalau musibah dari sisi dunia itu berakhirnya mentoknya kalau orang sudah meninggal dunia. Maka dia tidak mengalami musibah dunia tersebut. Seperti orang yang kena Covid misalnya. Dia meninggal. Nah, mentoknya berakhirnya Covid dia adalah ketika dia meninggal dunia. Apakah dia akan mengalami covid lagi setelah di dalam kubur? Maka jawabannya tidak. Maka pasti musibah dunia akan berakhir cepat atau lambat. Mentoknya adalah ketika dia meninggal dunia, dunia tidak dia tidak akan merasakan sakit kembali di alam kubur. Namun beda halnya kalau musibah agama. Musibah terbagi dua, ada musibah dunia dan musibah agama. Berbeda halnya dengan musibah agama seperti tidak sholat. Nah, tidak sholat apa? Musibah agama. Itu adalah bencana yang paling besar yang berkaitan dengan agama. Maka musibahnya, keburukannya tidak berakhir di dunia. Allah hinakan dia di dunia karena tidak sholat. Nah, ketika dia, dia di alam kubur, nah maka dia terancam dengan siksa Allah Subhanahu wa taala. Maka musibahnya berlanjut di alam kubur. Ketika dia di alam kubur disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di fase berikutnya di alam akhirat maka dia juga akan mengalami kesulitan-kesulitan. Karena tolak ukur seseorang mudah dan sulit adalah di alam kubur. Ketika misalnya di alam kubur sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih lagi di fase yang berikutnya maka dia akan mengalami kesulitan kesulitan. Maka di sini menunjukkan bahwa musibah agama lebih besar dibandingkan dengan musibah dunia. Ketika kita sabar menghadapi musibah dunia, sampai kita meninggal dunia, maka Allah Subhanahu wa taala kalau kita sabar akan senantiasa memberikan pahala lewat musibah dunia tersebut. Berbeda dengan musibah agama, harus kita hindari, harus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan diberikan musibah agama. Sebagaimana di antara doa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Wala taj'al musibatana fi dinina." Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah kami dalam agama kami karena musibah agama itu musibah yang yang yang paling sulit ya, yang sangat dihindari karena berkaitan dengan siksa di alam kubur dan juga di alam akhi, akhirat. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan sekaligus menghibur anak beliau Fatimah radhiyallahu taala anha. Setelah ini, maksudnya apa? Setelah kematian, maka tidak ada lagi merasakan kesah, kesakitan sebagaimana semua orang. Ya, ketika dia sehatkah, sakitkah, mengalami musibah dunia yang bertubi-tubikah pasti akan berakhir ketika dia meninggal dunia, dunia. Tinggal dia menghadapi bagaimana menghadapi Allah Subhanahu wa taala ketika di alam akhirat semua amal yang dia kerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam Sahih Al-Bukhari ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afwan uh, Fatimah mengatakan wa karba abahu wa karba abahu artinya adalah ma'azamal karba alladhi asabahu sallallahu alaihi wasallam alangkah besarnya kesulitan yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau riwayat ini ya di dalam kitab Syama'il Nabi eh, Fatimah mengatakan wa karbah aduh sakitnya aduh kasihannya ya dan seterusnya kalau di Sahih Bukhari beliau mengatakan wa karba abahu ya alangkah besarnya kesulitan yang dihadapi oleh ayahnya yaitu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nah kata Syekh Abdul Razak li'annal karba ala awliya illahi wa asfiyaihi yantahi bintihai hadhi dunya karena kesulitan-kesulitan terhadap kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala itu akan berakhir dengan berakhirnya dunia i, dunia ini. Ketika dia meninggal dunia, maka para kekasih Allah Subhanahu wa taala juga berakhir eh, kesulitan-kesulitan uh, dunia yang mereka hadapi. Nah, tinggal nanti uh, kita ya orang-orang selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para nabi dan para rasul, kita akan dihisap di hari kiamat mempertanggungjawabkan amal yang sudah kita kerjakan di di dunia. Maka di sini menunjukkan bahwasanya uh, seseorang pasti tidak pasti akan terkena dan tidak bisa terlepas dari ujian-ujian ataupun kesulitan-kesulitan selama dia hidup di dunia. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga demikian. Rasul pernah mengatakan bahwa asyaddun nasi balaan al-anbiya fumal amsal fal amsal. Manusia yang paling besar musibahnya Paling besar bencananya adalah para nah, para nabi. Kemudian yang semisal dengan mereka dan yang semisal dengan mereka. Maka semakin tinggi keimanan mereka terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka segitu juga ujian yang mereka hadapi. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara uh, ujian atau bencana yang besar yang beliau hadapi adalah sakaratul maut, adalah sakaratul maut. Saat menghadapi sakaratul maut, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengalami kesulitan, kepayahan dan kesakitan. Namun, ketika misalnya itu terjadi kepada kita, kita sabar, maka di dalam sakaratul itu ada ada pahala. Karena termasuk kesulitan, kepayahan ketika di dunia dan kita sabar maka mendapatkan pahala dari kesulitan-kesulitan saat menghadapi kematian. Kemudian di sini Rasul mengatakan innahu qad hadara min abiki ma laysa bitarikim minhu ahadan al-muwafatu yaumal qiyamah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah hari ini tidak akan ada lagi rasa sakit yang diderita oleh ayahmu. Sungguh telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan dapat dihindari oleh siapapun yaitu kema kematian. Maka di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur anaknya yang pertama dengan ucapan la karba ala abiki ba'dal yaum. Tidak ada kesulitan kepada ayahmu setelah hari ini. Maksudnya apa? Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, baik di alam kubur maupun alam akhirat, Rasul tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan Bahkan di alam kubur bagi para nabi mereka mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat ter terjadi ketika mereka dibangkitkan ke padang mahsyar. Kemudian Rasulullah saw alaihi wasallam menghibur juga dengan ucapan selanjutnya, sesungguhnya menghampiri mengha sesungguhnya ya kata Rasulullah saw alaihi wasallam telah datang kepada ayahmu sesuatu yang tidak akan dapat dihindari oleh siapapun maka ini adalah hiburan Nabi, ucapan bentuk hiburan Nabi kepada Fatimah radhiyallahu taala anha bahwasanya inilah yang akan terjadi kepada setiap orang, ya, kepada kebanyakan orang afwan, yaitu tatkala menjelang kematian, maka kebanyakan dari mereka mengalami kesulitan, kepayahan sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka pasti akan dialami kebanyakan oleh manusia. Tidak tidak cuma Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengalami kepayahan, kesulitan, juga orang-orang yang selain beliau akan mengalami kesulitan dan kepayahan. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al-muwafatu yaumal qiyamah. Kematian pada hari kiamat atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dengan membawa kebaikan, dengan membawa kebaikan. Maka di sini pentingnya ya seorang kepala keluarga untuk senantiasa menghibur anggota keluarganya. Misal terlebih yang berkaitan dengan kondisi fisik eh, kepala keluarga atau misalnya kondisi ekonomi kepala keluarga dan seterusnya maka harus dihibur minimal dengan ucapan. Minimal dengan ucapan. Ketika misalnya sang ayah lagi sakit ya, terkadang istri khawatir, anak khawatir dan macam-macam maka hibur minimal dengan uca ucapan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan kita kalau kita sabar maka mendapatkan pahala dan seterusnya. Tidak didiamkan dan dibiarkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat anaknya mengatakan wah ya, aduhai ayahku, kasihan ayahku. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghibur anak beliau dengan ucapan yang baik, dengan ucapan yang baik. Minimal ada kata-kata yang menunjukkan hiburan ketika ada seseorang ayah yang mengalami kesu kesulitan, entah berkaitan dengan ekonomi, kesehatan dan seterusnya. Maka ini usaha dari seorang ayah ya, kepala keluarga agar anaknya terhibur tidak mencemaskan dan mengkhawatirkan kepada ayahnya. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis nomor 398. Berkata Imam Tirmidzi, Haddatsana abul Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri wa Nasr bin Ali qala Haddatsana Abdurabbih ibnu Barik al-Hanafi qala sami'tu jaddi Aba Ummi Simak ibn al-Walid yuhaddithu annahu sami'a Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yuhaddithu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Man kana lahu faratani min ummati adkhalahu Allah ta'ala bihimal jannah. Faqalat Aisyah, "Faman kana lahu faratun min ummatik?" Qala wa man kana lahu faratun ya muwaffaqah. Qalat faman lam yakun lahu faratun min ummatik qala fa ana faratun li ummati lan nisabu bimithli. Al-Imam Tirmidzi berkata menceritakan kepada kami Abdul Khattab Ziyad bin Yahya Al-Basri dan Nasr bin Ali mereka berdua berkata Menceritakan kepada kami Abdurrabbihi bin Barik Al-Hanafi. Beliau berkata, saya mendengar kakekku Aba Ummi, ayah ibuku. Maksudnya adalah kakek beliau. Simak bin Walid. Nah, kalau kita belajar tentang uh, ilmu sanat, ya, nah, di antara keindahan sanat ini adalah cucu mengambil hadis kepada kakeknya. Cucu mengambil hadis kepada kakeknya menceritakan bahwasanya kakek beliau ini ya mendengar Abdullah bin Abbas menceritakan Abdullah bin Abbas bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam? Barang siapa yang memiliki dua orang faratoni. Faratoni maksudnya adalah dua anak yang meninggal dunia, dua anak yang meninggal dunia. Jadi kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, Barang siapa yang memiliki dua anak yang telah mendahului orang tuanya dari kalangan umatku, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Namun syaratnya dia harus ikhlas dan sabar. Harus ikhlas dan sabar ketika ada dua anaknya yang belum balik ternyata lebih duluan dibandingkan dengan orang tuanya. Lalu Aisyah berkata, ini kan dua tadi, Bagaimana dengan umat engkau yang hanya memiliki seorang farad, seorang anak yang meninggal dunia? Cuma satu aja yang meninggal dunia. Tadi kan dua. Ini bagaimana kalau cuma seadanya satu aja? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, juga bagi siapa yang memiliki seorang farad, seorang anak yang meninggal dunia, dunia. Namun syaratnya dia harus ikhlas dan sabar. Kemudian kata Rasul ketika menjawab, juga bagi siapa yang memiliki satu farad wahai muwaffaqah. Nah, apa muwaffaqah? Wanita yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Aisyah bertanya, bagaimana dengan seorang anak yang meninggal dunia? Apakah juga akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul menjawab, juga bagi siapa yang memiliki seorang anak yang meninggal dunia wahai muafakoh Apa muwaffaqah? Wanita yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah. Jadi ini sekaligus sebagai manqabah keutamaan dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasul katakan sebagai muwaffaqah wanita yang mendapatkan taufik Allah Subhanahu wa taala. Ya, benarlah demikian. Banyak sekali ilmu berupa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang datangnya dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Karena beliau adalah istri Nabi yang paling muda, yang paling cerdas, yang paling kuat hafalannya. Maka banyak hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kebiasaan Nabi, perbuatan Nabi di dalam rumah. Itu dikeluarkan dari siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika para wanita malu untuk bertanya langsung kepada Nabi berkaitan dengan haidkah, nifaskah, atau hal hal khusus berkaitan dengan perempuan. Mereka meminta kepada siapa? Kepada Aisyah. Maka benarlah Rasul mengatakan, "Wahai muwaffaqah, wahai wanita yang mendapatkan taufik." Juga dalam hadis ini karena pertanyaan Aisyah lah, maka timbul juga jawaban dari Nabi, "Ya, bagi seseorang yang ditinggalkan oleh satu orang anak perempuan." Kan asalnya Nabi mengatakan dua anak. Maka ketika ditanya oleh Aisyah, Kata Nabi menjawab juga bagi siapapun yang memiliki farat seorang anak yang duluan meninggal dunia, dunia. wahai muwafaqah. Kemudian Aisyah berkata lagi, "Lalu bagaimana dengan umat engkau yang tidak memiliki farat yang tidak memiliki anak yang meninggal duluan?" Maka Rasul menjawab, "Maka akulah farat bagi umatku tersebut." Maka maka akulah farat bagi umatku tersebut. Karena ketika Rasulullah SAW Alaihi Wasallam meninggal dunia itu adalah musibah yang paling besar dibandingkan dengan meninggalnya ah, anak. Bagi para sahabat radhiyallahu taala anhum dan bagi kita meninggalnya Rasulullah SAW Alaihi Wasallam adalah musibah yang paling besar, melebihi meninggalnya satu orang anak yang kita miliki, dua orang anak yang kita miliki dan seterusnya. Kata Rasulullah SAW Alaihi Wasallam, maka akulah syarat bagi umatku yang yang menolong mereka, memberikan syafaat kepada mereka. Mereka umatku tidak akan tertimpa musibah yang lebih besar, yang lebih keras daripada musibah musibahku. Karena ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka itu adalah musibah yang paling besar dibandingkan kita kehilangan anak kita dua orang, tiga orang dan seterusnya. Nah, kita baca penjelasan dari Syabdur Razak. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang dia memiliki dua syarat dua anak yang meninggal dunia yang lebih dulu dibandingkan dengan orang tuanya dari umatku maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niscaya dia Allah masukkan ke dalam surga makna asal al-farad al-farad secara asal maknanya adalah ar-rajulul ladzi yasbiqul qaum wa yataqaddamuhum hatta yara lahumul makanal munasib farad secara asal maknanya adalah seorang yang lebih dulu jalan bagi suatu kaum dan maju daripada mereka sampai dia melihat tempat yang sesuai untuk disinggahi. Jadi ketika misalnya kita safar ya, berkelompok, berjamaah, maka ada seseorang yang duluan jalan. Dalam rangka apa? Mencari tempat yang sesuai untuk singgah atau dia mencari tempat minum air dan seterusnya. Maka orang yang duluan dari sebuah kabilah dalam rangka bertugas entah mencari tempat yang sing, tempat singgah, mencari minum dan seterusnya, maka dia dinamakan sebagai farad. Makna secara asal. Nah, dalam sebuah hadis tentang hari kiamat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Ana faratukum, ana faratukum alal haud." Apa artinya? Saya yang lebih duluan datang kepada kepada haud telaga yang ada di hari kia, kiamat. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Rasul datang duluan di haut di telaga beliau ya di uh, apa namanya di padang mahsyar ya di hari kiamat dalam rangka untuk meminumi umat beli beliau dalam rangka untuk meminumi umat beliau. Jadi maksudnya adalah farad secara bahasa adalah orang yang datang duluan. Misal ketika kita berkelompok, kemudian kita safar zaman dulu, maka ada seseorang yang ditugaskan untuk jalan duluan, entah mencari tempat untuk singgah atau dia mencari makanankah atau mencari minuman, maka disebut dengan farad. Namun yang dimaksud di sini adalah al-walad, anak. Nah, anak yang meninggal duluan. Nah, kan farad tadi mananya apa? Laki-laki yang jalan duluan untuk mencari kebutuhan dan seterusnya. Maka yang dimaksud di sini adalah anak, anak yang lebih duluan meninggal daripada orang tuanya. Rasul mengatakan faratani dua dua anak. Yang mana anak ini meninggal sebelum dia bah balik. Baik dia laki-laki maupun perempuan. Syaratnya apa? Fasabara wahtasab adkhalahullahu bihimal jannah. Dia sabar dan mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan masukkannya ke dalam surga. Kemudian setelah mendengar hal tersebut, Aisyah mengatakan, maka bagaimana umatmu yang hanya memiliki satu farad saja, yang meninggal anak yang belum balik ini cuma sah, satu. Maka apakah dia mendapatkan keutamaan sebagaimana engkau katakan tadi? Maka Rasul menjawab, "Wa man kana faradun faratun ya muwaffaqah." Iya juga bagi orang yang memiliki satu farad wahai perempuan yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik dalam kebaikan. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti ini sangat bermanfaat untuk kita karena berkaitan dengan keutamaan yang Rasulullah SAW alaihi wasallam sampaikan dan ini juga sekaligus sebagai keutamaan dari Aisyah radhiyallahu taala anha beliau suka bertanya kepada Rasulullah SAW. alaihi wasallam. Nah, kemudian Aisyah juga bertanya, "Faman lam yakun lahu faratun min ummatik?" Maka bagaimana Orang yang tidak memiliki farad sama sekali, ya. Anaknya tidak ada yang meninggal sama sekali ketika dia masih balik. Maka bagaimana? Apakah juga tercakup dia mendapatkan keutamaan yang tadi? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faana faratun li ummati lan yusabu bimithli." Maka aku adalah faratnya umatku, ya. Bagi kita tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dulu, sudah meninggal duluan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi alaihi wasallamlah yang menjadi farad umat beliau ketika umatnya tidak memiliki farad sama sama sekali. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lan yusabu bimithli" mereka tidak akan tertimpa musibah yang lebih besar dibandingkan dengan musibah yang aku terima. Karena ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal dunia, maka itu adalah musibah yang paling besar bagi umat ini maka lebih besar dibandingkan kita ditinggal mati oleh anak-anak kita. Satu orang anak kah, dua kah, tiga kah, sepuluh kah, maka musibah yang paling besar adalah meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kemudian maksud dari hadis ini juga kan Rasul mengatakan lan yusabu bimithli mereka tidak akan tertimpa musibah yang lebih besar daripada musibahku. Nah, makna yang lain dari perkataan Nabi ini adalah ketika seseorang mendapatkan musibah, maka ingatlah musibah yang menimpa nah, Nabi. Maka musibah Nabi pasti lebih besar dibandingkan dengan musibah di musibah dia. Maka pian mengeluhkan apa ya terhadap diri pian? Mengeluhkan masalah makanan kah, tempat tinggal kah, ya. Apalagi yang pian keluhkan biasanya? maka ingat bagaimana musibah yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh misalnya pian guring di atas tilam, tilamnya tilam lawas 10 tahun sudah, jadi sudah berwarna tilamnya tuh nah, warnanya macam-macam. Kemudian kada empuk lagi karas pak eh. Tapi kada sampai bang pian guring di tilam nang 10 tahun itu awak pian bebalar kada sampai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kedapatan ketika Umar bin Khattab menjenguk Nabi ya uh, eh, beelang ke rumah Nabi. Ternyata Nabi guring di atas apa, Pak? Ya, dia tikar yang terbuat dari kelapa kurma, semacam tikar yang terbuat dari uh, dedaunan kurma atau kelapa kurma. Ketika Nabi bangun, ternyata apa, Pak? Bebalar. Ada bekas uh, dari dari kelapa kurma tadi. Jadi kada bukan tempat yang empuk. Maka dia masih bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa enak ketika tidur ya, tidak ada bekas di belakang punggung pian ya. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam pernah seperti itu. Kemudian misalnya pian mengeluhkan makanan. Ya. Makanannya misalnya itu-itu aja terus. <laughs> Pagi tahu isi, siang bakwan, malam e, batagor misalnya. Itu ternyaman, Bang. Berarti kan pian masih makan, masih mah makan. Namun itu-itu aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dapur rumah beliau tidak mengepul tiga hari. Ketika safar, ketika perang Khandaq, Nabi juga pernah makan tiga, belum tidak makan selama tiga. Ini mau perang loh, dan membuat parit yang besar dalam rangka strategi perang kan. Maka Nabi pernah tidak makan selama tiga hari. Sampai-sampai beliau mengganjal perut beliau dengan bah, batu agar ada sedikit dingin di parut sehingga bisa sedikit melupakan yang namanya lah yang namanya nap, yang namanya lapar. Maka hadis ini juga menyebutkan bahwa ketika seseorang mendapatkan musibah, maka ingatlah musibah yang dialami oleh Nabi. Maka Rasul mengatakan lan yusabu bimithli, maka mereka tidak akan mendapatkan musibah yang lebih besar dibandingkan musibah yang aku terima. Maka benarlah sabda Rasulullah saw, alaihi wasallam, asyaddun nasi balaan al-anbiya manusia yang paling besar balanya bencananya, musibahnya adalah para para nabi. Maka dalam rangka menghibur diri kita, maka lihatlah pemimpin umat ini, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun dari sisi dunia, maka musibah beliau ternyata lebih besar dibandingkan dengan musibah ki, musibah kita. Nah, kemudian hadis ini ya Hadis ini adalah doaif baik eh, lemah. <laughs> Maka tidak bisa dijadikan sebagai da dalil. Namun ada hadis lain yang menunjukkan keutamaan seseorang yang ditinggal anaknya ketika anaknya belum bah, belum balik. Ada hadis yang lain yang memiliki keutamaan. Itu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Abdul Hasan berkata, kata Abdul Hasan, "Qultu li Abi Hurairah, innahu qad mata li ibnan Fama anta muhaddisi an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tatayyaba bihi anfusuna an mautana. Qala qala na'am sigharuhum da'amis da'amisul jannah. Yatalaqqa ahaduhum abahu aw qala abawaihi fayakhudhu bi thawbihi aw qala bi yadihi kama akhudhu ana sinfati thawbik hadha fala yatanaha aw qala fala yantahi hatta yadakh hatta yadakh hatta yudkhilahu Allahu wa abahul jannah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Abu Hasan berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Kedua anakku telah meninggal." Jadi Abu Hasan ditinggal oleh dua anak beliau yang masih kecil belum balik. Bisakah engkau menyampaikan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghibur hati kami? Nah, adakah hadis yang bisa menghibur hati kami yang berkaitan dengan kedua anakku sudah meninggal dunia. dunia. Maka uh, tabiin ini minta dihibur dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Abu Hurairah pun menjawab, iya, ada hiburan untuk antum. Anak-anak kaum muslimin yang masih kecil meninggal, ya, yang dia belum balik, mereka adalah penghuni surga. Nah, mereka adalah penghuni surga. Ini menunjukkan bahwa anak-anak yang meninggal dunia yang mereka meninggal belum balik, maka mereka adalah penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia nantinya akan bertemu dengan orang tuanya. Nah, di hari kiamat, maka dia akan bertemu dengan orang tuanya lalu memegang bajunya seperti aku memegang bajumu ini. Kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dia tidak akan melepaskannya orang tuanya tadi sampai Allah memasukkan orang tuanya ke dalam surga. Maka maksud dari hadis ini adalah syafaat. Kan syafaat banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi juga memberi, bisa memberikan syafaat. Kemudian orang-orang saleh, termasuk anak yang meninggal dunia sebelum bah balik. Dia bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya sampai Allah masukkan dia ke dalam surga. Namun secara umum syafaat itu bisa diterima dengan dua dua syarat. Dengan dua syarat. Yang pertama izin Allah kepada orang yang memberikan syafaat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan anak-anak penghuni surga yang mereka meninggal dunia sebelum balik untuk memberikan syafaat kepada orang tuanya. Allah izinkan. Namun syarat yang kedua, izin ridha Allah terhadap orang yang diberikan syafaat kepadanya. Maksudnya apa? apakah Allah reda terhadap orang tuanya atau tidak? Nah, ini yang susahnya. Apakah Allah reda terhadap orang tuanya ketika anaknya ingin memberikan syafaat kepada orang tuanya? Kalau seandainya orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir, Allah ridho enggak? Enggak reda. Mereka tidak mengatakan raditu billahi robba. Kalau kita kan mengatakan raditu billahi robba, saya reda Allah sebagai Tuhanku. Orang kafir tidak reda Allah sebagai Tuhan Tuhannya. Maka sekalipun anaknya memberi Allah izinkan memberikan syafaat, tapi Allah tidak ridho terhadap orang tuanya karena orang tuanya meninggal dalam keadaan kafir. Maka dua syarat ini sehingga anaknya bisa menarik orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, izin Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memberikan syafaat. Ini adalah anaknya, Allah izinkan. Kemudian yang kedua, ridho Allah terhadap masyfu'lah kepada orang yang diberikan syafaat kepadanya, kepada orang tuanya. Apakah Allah reda terhadap orang tuanya? Kalau Allah reda, maka Allah izinkan anaknya memberikan syafaat kepada orang tuanya sehingga anaknya menarik orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah hiburan sebagai bentuk tazkiyah ketika misalnya ada seseorang yang anaknya meninggal dunia ketika belum balik. Maka apa bentuk tazkiyah kita hibur isbir wahtasib sabarlah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bawakan hadis ini, ada hadis yang sahih Pak Ai, riwayat Imam Muslim bahwa anak yang meninggal dunia, yang anaknya belum balik, maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya. Dia akan menarik orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka pian sabarlah ya, kemudian mengharapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan pian ke dalam surga. Maka itulah ungkapan-ungkapan yang baik yang kita ucapkan ketika bertazkiyah. Ya, ketika afwan ketika uh, apa, melayat ya, melayat orang yang sudah meninggal meninggal dunia. Kemudian hadis yang lain ya, yang berkaitan dengan keutamaan anak yang meninggal dunia. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban yang dihasankan oleh Syalbani rahimahullah taala. Dari sahabat Abu Musa al-Ashari, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi, kalaulahu Allahu limalaikatihi, qabattum walad abdi?" fayakulun "Na'am." fayakul, "Qabattum samaratu samaratu fuadi?" Qala, fayakulun na'am." fayakulu mada qala abdi?" fayakulun "Hamidaka wastarja." fayakulullah, ibnu li abdi baitan fil jannah wasamuhu baital hamdi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila so, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, maka Allah bertanya kepada malaikatnya, "Apakah kalian mencabut nyawa anak hambaku?" Maka mereka menjawab, "Iya." Allah bertanya kembali, "Apakah kalian mencabut nyawa buah hatinya?" Ya, maksudnya anaknya itu menunjukkan memang benar bahwa anak adalah buah hati orang tua ya maka aneh ketika ada orang yang menikah tidak menginginkan buah hati tidak menginginkan ah, anak Allah mengatakan apakah kalian mencabut buah hatinya maksudnya anaknya ya maka mereka menjawab iya kemudian Allah bertanya lagi apa yang diucapkan oleh hambaku tadi ketika buah hatinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala maka para malaikat menjawab dia memujimu dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji. Ini sulit eh. Ketika anak meninggal dunia, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, bagaimana caranya, Pak? Kita bisa mengucapkan pujian ketika anak meninggal dunia. Ingat hadis sebelumnya, riwayat Imam Muslim bahwa anak bisa memasukkan orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa musibah meninggalnya anak, istri dan seterusnya adalah musibah dunia. Adalah musibah dunia, bukan musibah agama. Yang kalau kita bersabar maka mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat keutamaan-keutamaan seseorang yang ditinggalkan oleh keluarganya dengan meninggal dunia. dunia. Di antaranya adalah ketika anak meninggal dunia yang belum balik, maka anak tersebut menjadi penghuni surga kemudian dia bisa menolong orang tuanya, memberikan syafaat kepada orang tuanya sehingga masukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata hamba Allah ini yang ditinggalkan buah hatinya, eh, dikatakan buah hati ini lebih mendalam ya, berarti orang tuanya sangat sayang kepada kepada anaknya. Ternyata dia memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka hendaklah ketika kita mendapatkan musibah baik kecil maupun besar dengan mengucapkan istirja innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan diharapkan bahwa bukan hanya sekadar diucapkan pian pian juga harus paham maknanya tahu artinya sehingga lebih mendalam ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala innalillah artinya apa sesungguhnya kita adalah milik Allah kita saja milik Allah apalagi anak kita, barang kita, rumah kita, kemudian uh, kendaraan kita, harta kita, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaklah kita mengucapkan dan merenungkan inna lillahi wa inna ilaihi rajin. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala cepat atau lambat. Pasti kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ternyata hamba yang buah hatinya telah pergi ternyata dia menyikapi dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian Allah berfirman, "Bangunkan untuk hambaku satu rumah di surga dan beri nama rumah tersebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian." Karena dia memuji Allah Subhanahu wa taala ketika anaknya meninggal dunia, dunia, maka anaknya adalah penghuni surga dan bisa memberikan syafaat kepada orang tuanya sehingga menarik orang tuanya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah kita sudah menghabiskan bab tentang wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Insyaallah kita akan teruskan di pembahasan berikutnya tentang warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan kematian. Setelah kematian kan ada masalah warisan. Nah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga memiliki warisan berupa dunia, namun tidak banyak bisa dihitung dengan dengan jari. Nanti Insya Allah kita akan teruskan di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.